Nah, jadi bukan harus diketahui saja, diketahui dan dijalani terkait dengan taklim di uh, eh, LKIBA ini. Nah. Yang pertama uh, ini terhadap mayoritas yang hadir diharuskan. Jadi bahasanya apa? diharuskan bagi mayoritas yang hadir nah atau semuanya untuk memegang buku dalam setiap pelajaran baik pelajaran riyadhus salihin ataupun umdatul ahkam ataupun kitab tauhid harus punya bukunya walaupun fotokopian.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 Nah, yang belum punya Riyadhus Salihin angkat tangan eh yang belum punya yang punya gitu dia yang punya Riyadhus Salihin itu dua tiga satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 juga. Nah. <laughs> Ya apa? Padahal kita ini bangsa Indonesia yang bermadhab syafi'i. Nggak punya riadus salihin keliru. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Umdatul Ahkam. Yang punya angkat tangan, yang punya satu dua semua satu dua tiga empat kurang lebih sama nah jadi usahakan punya ya diusahakan punya yang belum punya e, dan belum mampu tahun nah yang mau sodako, sodako. nah ya sodako luar biasa ini daripada sodako mengasihkan uang 500 rupiah kepada pengemis itu baik itu sodako, ya lebih baik sodako untuk sesuatu yang manfaatnya terus ilmu nah setiap dibuka oleh yang diberi itu tadi bukunya dapat ajar lagi dibaca dapat ajar lagi yang ngasih sodako jadi yang nggak punya e, beli yang nggak mampu jangan minta sodako ya tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan Nah, ya ini paling uangnya pisang goreng nilainya. Kemudian yang kedua, nah ini juga diwajibkan, ya diwajibkan kepada seluruh peserta kepada seluruh tulab untuk merapikan catatan dengan sistem pada pekan depan semua catatan Riyadhus Shalihin, sudah telahkan kita Tauhid. Mulai pekan depan insyaallah dikumpulkan seluruh catatan terkait dengan pelajaran tiga jenis pelajaran itu sejak tanggal 4 Juni hingga 25 Juni yang lalu nih. Ya, sebulan yang lalu dicatat. Pekan depannya lagi mengumpulkan catatan sejak tanggal 7 Mei sampai 28 Mei. Jadi dicatat dulu yang bulan lalu nih, bulan Juni, kemudian yang bulan Mei. Gimana caranya? Antum atur sendiri. Nah, atur sendiri. Nah, a'lam antum a'lam Nah, belum Jadi catatannya dirapikan bab demi bab. Nah, bab demi bab. Nah, hadis demi hadis. Nah, kenapa? Karena biar majelis di LKIBA ini tidak sama dengan pengajian-pengajian umum yang saya atau ustadz-ustadz yang lainnya ngisi. Tahu pengajian-pengajian umum di kota-kota lain ataupun di desa-desa ataupun di mana itu, ya nggak sama antum kader-kader yang insya Allah akan menjadi duatan, menjadi para dai, duatul hak. Nah. Jadi setahun sejak terhitung mulai sekarang ini, insya Allah antum sudah mulai ngajar nanti. Nah, paling lama ini target yang baru-baru tahun depan sudah mulai ngajar, ngajar usul salatah. Nah, yang belum pernah belajar usulul talasa, alhamdulillah di sini banyak ikhwan ya yang insya Allah punya kemampuan biiznillah secara ilmiah untuk mengajarkan al usulul talasa. Antum bisa berkumpul beberapa ikhwan minta pelajaran di ma'had sini silakan. Nah, kapan waktunya yang disepakati? Ma'had sudah memberi kesempatan. Membuka kesempatan gratis. Nah, kalau ada kemampuan tak bayar. Hah? tapi bayarnya ajr minallah azza wajalla itu yang kita harapkan semua amma kata LKIBA sudah berjalan 3 4 tahun sudah masuk tahun ke berapa ini sejak tahun 2002 2001 2002 apa 2002 ya berarti sekarang sudah tahun keempat ya iya nah masih belum menelurkan satu telur pun Barakallahu fikum. Jadi, fahimtum ya ikhwan? Kun rajulan himmatuhu fis sara au fis suraya wa in kana rijluhu fis sara. Jadilah Anda seseorang yang cita-citanya itu berada di bulan sana, tinggi, walaupun kedua kakinya berada di bumi. Iya kalau nggak nyampe bulan minimalnya sampai di atasnya gedung WTC lah. Kan ya, atau gunung Merapi sana. Jadi kalau Merapinya meledak dul langsung ke atas ya, lebih tinggi lagi. Nah. Jadi ya kata. Fahim ya ikhwan? Nah, Jadi catatan dirapikan untuk ahad depan dikumpulkan. Nah, ada yang bilang, waktu jangan saat nanti khawatir nggak datang wis tawakal Allah sudah. tawakal Allah sudah. Nah, kita menginginkan nah dakwah di sunnah bukan dakwah ghusaiyah. Tahu dakwah ghusaiyah? Itu dakwanya ikhwan muslimin yang penting banyak pengikutnya. Tetapi nol atau minus bahkan mutunya. Maka ahli sunnah terbia wa tasfiya tasfiya wa tarbiyah. Nah, membersihkan umat ini dari berbagai macam dosa, membersihkan umat ini dari berbagai macam bentuk pelanggaran, kesyirikan, bid'ah dan ma'asi, kemudian mentarbiah Tasfiyah itu pembersihan. Nah, otomatis dalam upaya pembersihan itu kan harus ada yang dibersihkan kan gitu. Nah, eh bersih ini kotor, eh gitu nih. Harus begitu itu dakwahnya Rasul. <clears throat> ini nggak boleh ini syirik, ini nggak boleh ini bid'ah, ini nggak boleh ini maksiat. Nah, ini nggak boleh ini syirik, syirik akbar, ini nggak boleh ini syirik aswar, ini termasuk bid'ah mufassiqah, ini bid'ah mukaffirah. Nah, ini termasuk kabair, ini termasuk si Allah. Tinggal terus, ini tasfiyah namanya. Ini dakwahnya Rasul. <clears throat> dan kita akan lalui terus sampai akhir bab di kitab Tauhid dan di buku-buku akidah yang menunjukkan bahwa inilah cara dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah sehingga Allah ridha. Allah benar-benar ridha. Kemudian at-tarbiyah mendidik umat ini dididik di atas ilmu, bukan di atas taklid. Di atas ilmu, bukan di atas asabiyah. Di atas ilmu, bukan di atas hubungan kekelompokan. Tidak. Ini adalah dakwah sunnah. Sehingga sekali lagi anda ingatkan, yang kedua adalah merapikan catatan. <clears throat> Karena dengan berupaya mencatat dan merapikannya, kembali lagi maklumat ilmu yang bersumber dari Al-Quran, wahyu Allah, kalam Allah dan bersumber dari lisan suci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar kita tempatkan pada posisinya yang paling berharga. Nah, jadi hadir. Kemudian eh, yang kedua tadi apa, Zubair? Merapikan catatan. Yang pertama, Ha, lupa sudah subhanallah peraturan pertama lupa. Barik bagaimana yang sebelum pertama? Nah, antum ha? Iya, harus pegang buku uh, buku paket. Nah, antum Kemudian ini untuk orang-orang terdekat. Nah, sebelum orang-orang yang lebih jauh. Ada pepatah menyatakan jauh di mata dekat di di hati. Lebih bagus lagi ya, dekat di mata dekat di hati. Ya. Lebih bagus kan? Nah, dibandingkan jauh di mata dekat di hati. Lebih baik dekat di mata, wa plus juga dekat di di hati. Maksudnya ahli Jember ini. Nah, para penduduk penghuni Jember Ya, ini ada keluhan justru yang dari Jember yang sering telat taklimnya. Yang dari luar kota, masya Allah, pagi-pagi sudah datang. Nah, padahal naik sepeda motor, apalagi musim dingin gini. Yang dari luar kota lebih sergap dibandingkan yang dari Jember. Nah, ini uh, barakallahu fikum catatan ini untuk penduduk Jember terkhusus beladak makam dan sumber salah. nah, jadi barakallahu fikum eh, min fadlikum datangnya lebih pagi. Nah, datangnya lebih pagi. Nah, kalau sudah ustadznya duduk di majelis ini jangan ada yang masih ada di maksof. Nah, masih makan ini itu. Nah, sebelum ustadz datang saya duduk rapi. Nah, lain f ikhwan, Hada muhim, penting perkara ini. Datang pagi-pagi ashab Jember. Ya. Penduduk Jember. Nah. Jadi untuk pahat depan sudah tidak ada lagi yang terlambat. Semua terkhusus ikhwan-ikhwan yang dekat. <clears throat> yang keempat kalau ada pertanyaan maka pertanyaan pelajaran yang kali ini diberikan dikumpulkan pada hari ini dijawab pekan depan untuk ikhwan dan akhawat ikhwan dikumpulkan kepada al-akh firman atau yang mewakilinya tahu firman ada yang belum tahu? Angkat tangannya Al-Firman. Nah, itu Firman. Nah. Ya, dikumpulkan kepada Al-Firman untuk akhwat, dikumpulkan kepada siapa? Ummu Aisyah, zauja siapa? Al-Hasan Hardi. Nah, Insyaallah didengar itu semua nanti diumumkan mulai hari ini dikumpulkan ya Pertanyaan terkait dengan pelajaran hari ini baik Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam maupun Kitab Tauhid hari ini dicatat dijawab insya Allah pekan depan. Diserahkan hari ini. Ya, diserahkan hari ini. Nah, yang diserahkan besok ya, tidak terjawab. Jadi diserahkan hari ini. Jadi bagi yang ah, penduduk Jember jangan merasa enteng gampang besok ketemu firman tak kasihin besok jangan tidak ada hari ini catat nah serahkan kepada al firman kemudian dipisahkan ini pertanyaan untuk pelajaran apa riyadhus salihin apakah umdatul ahkam ataukah kitabut tauhid dipisahkan bawahnya sehingga nanti bisa dipilah-pilah dijawab pada masing-masing uh, pelajaran nah uh, fahimtum ya ikhwan nah Ketentuan yang ketiga apa Saiful? Apa? Entum masuk Jember ya? Masuk Kabupaten Jember, Alhamdulillah. Nah. Barakallahu fiikum. Ini belum diumumkan tadi, belum? Hah? Sudah sebagian. Nah, nah. Baik. Kita mulai pada pekan lalu kita telah menyelesaikan tanya jawab seputar bab yang sebelumnya. Bab minasyirki e, libsul hilqati wal khayt. Nah, Maka pada hari ini kita memasuki bab Majah jaa fir ini Bab yang menjelaskan tentang hukum ruqyah dan tamaim. Akan dijelaskan apa itu ar-ruqa dan apa itu at-tamaim oleh penulis insyaallah. Nah, Dan sekali lagi bahwa bab ini dan yang akan datang bahkan sebelumnya sebagai bentuk siapa yang bisa melanjutkan apa yang ingin anak katakan nah perincian daripada bab-bab yang sebelumnya bab apa yang sebelumnya jadi satu bab kan ah, gitu. nah ahsan penjelasan lebih rinci atau rincian tafasil terhadap bab tafsir la ilaha illallah khususnya dan bab yang sebelumnya bab-bab yang sebelumnya nah bahwa semua bab yang akan disebutkan ini terkait sebagai bagian atau bentuk juz dari penafsiran la ilaha illallah nah sekarang bab yang menjelaskan tentang hukum ruqyah dan ad-damaim. Kadang-kadang muncul dan bahkan sudah didengungkan bahwa permasalahan-permasalahan seperti ini adalah masail-masail yang tidak pantas untuk dibicarakan terkhusus pada masa-masa seperti ini di mana umat sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong khilafah Islamiyah di mana umat sedang berseteru melawan para penjajah-penjajah kafir maka masail-masail atau masalah-masalah seperti ini adalah masalah-masalah kata mereka yang tidak perlu banyak dibicarakan. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah katanya. Sama-sama ingin berjuang untuk Islam. Maka yang seperti ini sudah usang. Bukan masanya. Sekarang kita menghadapi muskilah di masa ini, di era ini dengan bentuk muskilah yang bukan muskilah di masa para tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau muskilah di masa sahabat. Problem yang ada di tengah umat sekarang ini yang sedang dihadapi oleh umat Islam bukan problem yang ada di masa itu sehingga kita harus merubah sistem dan cara untuk mengatasinya Hal yang seperti ini sering didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin. Di antaranya Dr. Hasan bin Abdullah At-Turabi pimpinan al-ikhwanul muslimin atau salah satu pembesar kelompok al-ikhwan muslimin di Sudan bahwa yang kita hadapi sekarang ini berbeda dengan yang dulu Subhanallah. Dan terus hal yang seperti ini didengungkan oleh tokoh-tokoh mereka. Dan tentunya ini adalah pelecehan terhadap Rasul. Pelecehan terhadap dakwah Nabi. Pelecehan terhadap dakwah para Rasul. Dan ini semua akan kita saksikan nanti Ketika terjadi pertempuran di Afghanistan melawan komunis Soviet pada waktu itu di mana setelah hengkangnya atau hancurnya Soviet di Afghanistan kelompok-kelompok yang dahulunya berjuang saling menghadapkan senjatanya di antara mereka dan akhirnya barakallahu fikum mereka menyerang para dai-dai dan para pelajar-pelajar yang menyerukan tauhid yang mengingatkan umat dari berbagai macam pelanggaran yang bertentangan dengan tauhidullah azza wajal termasuk contohnya masail-masail seperti ini kata mereka sudah bukan waktunya kita bicara seperti ini kita sekarang butuh kepada persatuan kita sekarang betapa butuhnya kepada kekuatan sehingga jangan kita berbicara yang seperti ini karena hal seperti ini akan memperlemah kekuatan atau barisan mujahidin Coba kita akan saksikan bagaimana sang uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan membimbing umat ini. Qala al-muallif rahimahullah fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت في الصحيح Pernyataan al-muallif fi sahih bisa maknanya adalah dalam sebuah hadis yang sahih. Kadang-kadang istilah ini dipakai yakni kalimat fis sahih maksudnya adalah apabila diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim atau keduanya maka hadis ini hadis Abi Bashir Al-Ansari nama beliau adalah Qais bin Ubaid Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu ternyata diriwayatkan oleh al Bukhari dan al Muslim. Makna hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan beberapa sahabat di dalam perjalanannya, safarnya. Yang menceritakan ini siapa? Sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perjalanan beliau, dalam beberapa safar beliau. Fa arsala rasulan. Kemudian di tengah-tengah safar itu dalam beberapa riwayat disebutkan ketika mereka sedang istirahat di tengah perjalanannya. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan al-jihad. Oleh karena itu Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan atau meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Kitabul Jihad dari Sahih Al-Bukhari. Menunjukkan bahwa kejadian ini adalah di waktu jihad. Dalam perjalanan. Fa'arsala rasulan, kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan Disebutkan nama utusan itu adalah Zaid bin Harithah Nama utusan yang diutus oleh Rasulullah adalah sahabat Zaid bin Haritha. Apa amanat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada rasulnya ini kepada utusannya? Qala alla yabqayanna fi raqabati ba'ir. Di dalam riwayat Bukhari dengan lafaz alla tabqayanna dengan tak fi raqabati ba'ir agar tidak ada sedikit pun atau tidak tetap ada sedikit pun pada leher seekor onta qilada yakni kalung secara umum min nam qiladatin min watar qilada yang terbuat dari watar watar itu adalah e, tali yang digunakan pada e, panah, tahu panah ya? Apa itu yang digunakan talinya itu? Busur, iya dinamakan busur ya. Kalau itunya dinamakan apa? Hah? Apa namanya? Wahai orang-orang Indonesia. Hmm? tali busur ini kan panah gini ya kayak panahnya Sri Kandi ini. nah nah ini busur kalau ini apa hah tali busur ya masya Allah nah jadi kalung yang terbuat dari tali busur panah ya, yang dikalungkan kepada seekor onta. Kalimat min dalam hadis ini kiladatun min watar, yakni sebuah kiladah, kiladah itu kalung yang terbuat dari watar. Apa itu al-watar? Itu tadi tali busur panah. Au qiladatun atau sebuah bentuk kalung yang lainnya mutlak sifatnya, tidak harus yang terbuat dari apa? Dari al water Illa kuti'at kecuali diputus. Nah, paham tum? Kecuali diputus. Artinya diputus dan dibuang. Coba perhatikan hadis ini. Bahwa Rasulullah dalam perjalanan tersebut disebutkan dalam riwayat lain yakni ketika sedang istirahat mengutus seorang rasulnya seorang utusannya agar pengumumannya adalah tidak ada lagi kalung yang terbuat dari watar ataupun yang lainnya yang berada pada onta. Semuanya harus diputus dan dibuang. Dalam pengertian dilepaskan dari leher onta tersebut. Rokobah itu leher. <clears throat> Nah, dalam hadis ini ada beberapa faidah ilmiah. Faidah pertama adalah bahwasanya wajib bagi seorang pemimpin atau yang diberi tanggung jawab untuk mengurus sekelompok orang atau sebuah negara atau sebuah usaha dan yang semisalnya di mana dia berposisi sebagai penanggung jawab sebagai mas'ul untuk dia memberikan wasiat-wasiat yang baik memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, dari hadis ini dalil tentang disyariatkannya ingkar mungkar dengan tangan. Dari kalimat yang terakhir pada hadis illa quti'at kecuali kalung tersebut harus diputus. Nah, tentunya tali tersebut tidak akan putus kecuali ada usaha kecuali pakai ilmunya bim salah bim abrakadabra ya tali bisa putus sendiri nah sulapan itu nah, ini nggak mungkin kalimat illa kutiat menunjukkan harus adanya usaha dengan tangan diputusnya tali tersebut di sini ada dalil bahwasanya disyariatkannya ingkar mungkar dengan tangan yang kedua, menunjukkan kesungguhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kasih sayang beliau terhadap umat ini, di mana Rasulullah sampai mengutus seorang utusannya dan mewasiatkan di mana wasiatnya ditekankan dengan adanya huruf penekanan yang dinamakan dengan huruf uh, harfu ta'kid yaitu pada kalimat alla yabqayanna asal katanya alla yabqa ditambah nun menjadi yabqayanna nun di sini dinamakan nun taukid menunjukkan bahwa perkara ini penting bukan perkara remeh bukan masalah khilafiyah bukan masalah far'iyah masalah-masalah yang tidak penting Bukan, ini masalah penting. Ditekankan oleh Rasulullah, "Allah ya bekayana. Nah, yang berikutnya faedah yang bisa diambil dari hadis ini bahwa dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap jamaatul jihad dan kelompok al-ikhwanul muslimin yang menganggap remeh masalah-masalah seperti ini. Ketika jihad di beberapa tempat yang terjadi demi katanya mempertahankan kekuatan mujahidin, sudahlah masalah-masalah yang seperti ini ditunda saja. Bukan waktunya kita berbicara di saat jihad berlangsung. Lah buktinya hadis ini terjadi mengkisahkan di saat Rasulullah sedang berjihad. Disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam kitabul jihad. Nah, yang penting sekarang kita ini bagaimana bisa meraih suara dari umat Islam dalam pemilu. Gampang, yang penting menjadi anggota dululah. Perkara sirik-sirik sedikit, biar nggak apa-apa. Yang penting nanti nyoblos partai kita. Perkara dia ada kalung dari akar bahar, gelang dari akar bahar atau kalung dari ini atau e, besi kuning dan yang semisalnya, gampanglah. Jangan bicara masalah khilafiyah. Ya, jangan. Yang penting kita menang. Sekarang kita sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Hal yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Lah ini Rasulullah mengumumkan di tengah-tengah mujahidin mengutus utusannya sehingga tidak boleh hal yang seperti ini dianggap remeh atau di nomor dua kan Nah, ini beberapa faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini? Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab yang sebelumnya bahwa hal ini mereka lakukan dahulu di masa beliau masih hidup di tengah-tengah sahabatnya sebagai warisan dari kebiasaan dan adat jahiliyah bahwa ketika seekor eh, panah-panah uh, yang mereka pakai kemudian tali busurnya sudah usang kemudian mereka ganti dengan yang baru maka yang lama itu tidak dibuang begitu saja mereka punya keyakinan bahwa tali busur yang lama itu kalau diikatkan kepada onta, maka akan menghindarkan onta itu dari berbagai macam bahaya. Dari bahaya al-ain, atau sihir, dan yang semisalnya. Dengan keyakinan ini. Kenapa disebut min qiladatin? Aw naam. Qiladatin min, min watar. Kenapa yang disebut yang pertama adalah qiladah min watar? Karena memang umumnya yang dilakukan pada waktu itu adalah dari atau terbuat dari apa? Dari watar. Bukan berarti kalau terbuat dari yang lainnya kemudian boleh, bukan. Disebutkan dalam hadis ini qiladatun min watar karena umumnya yang dilakukan pada masa itu bahwa al-qiladah terbuat dari watar. Sehingga segala bentuk iladah yang dikalungkan atau digantungkan dengan tujuan dan motivasi yang sama, maka hukumnya pun sama. Nah, di masa ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah bahwa sekarang sering juga dilakukan bukan saja oleh orang-orang di desa-desa yang mengalungkan sesuatu pada kambing, ya. Ada kalungnya kambing itu dari apalah. Nah, kadang-kadang diberi apa? Eh, apa itu namanya yang berbunyi lonceng ya. Nah, katanya supaya kalau hilang gampang nyarinya. Ada yang seperti itu, tapi sebagiannya dalam rangka apa? Supaya terhindar dari musibah. Nah, sekarang juga dilakukan oleh orang-orang di perkotaan di mobil ya, dikalungkan apalah tasbih nah ya atau gambar kera ya, gitu. dengan keyakinan sebagiannya bukan sekedar perhiasan keyakinan bahwa itu bisa menolak apa hal lain atau menaruh sesuatu di bagian tertentu di mobilnya nah ini pun sama hukumnya kalau disebutkan onta, ya karena memang pada waktu itu tidak ada Innova. Nah, maka sekarang pun berlaku kepada semua jenis yang namanya kendaraan jika diperlakukan hal yang sama dengan digantungkan beberapa perkara dengan keyakinan-keyakinan khurafat yang ada pada masa itu. Ini Hadis pertama dalam bab Maja'a fir ruqa wa Apa hukumnya? Apakah ini termasuk syirik akbar ataukah syirik asgar? Naam. Jawabannya pada al-akh عبد الغفار ها نعم يا عبد الغفار غفر الله لك ولنا ها آه. آه. ها Loh sekarang ini masuk syirik akbar atau syirik asgar? Itu kan kaidah. Sekarang perbuatan ini termasuk syirik akbar atau syirik asgar? Asgar. Nah, siapa yang setuju sama Abdul Ghaffar? Angkat tangan. Yang setuju Syafiq. Satu. Yazid Dua Silmi Tiga Yang tidak setuju Angkat tangan Oh banyak Jangan khawatir Kita nih ashabul hujjah bukan mayoritas Nah ini bukan pemilu Jangan takut Abdul Wafat. Nah yang tidak setuju tadi dari sini siapa? Mukhlis. Kenapa tidak setuju? Hah? Bisa syirik akbar, bisa syirik aswar. Kapan syirik akbar? Nah, nah, bahwa benda ini bisa mencegah dari mabara atau mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Kapan menjadi syirik aswar, Naib? Loh kenapa kan boleh Ini kan ikhtiar Hmm. Ya. Yeah. Labat asan karena mungkin ada tuduhan nanti wah lu sunnah salafi itu anti anti ikhtiar. Ini kan ikhtiar saja mengalungkan benang atau mengalungkan water ataupun memakai akar bahar ya. Ini kan sebab saja. salaf itu anti sebab, anti ikhtiar. Nah, maka jawabannya seperti yang dinyatakan oleh Al-Akh Naib bahwa sebab itu terbagi menjadi dua. Ada sebab yang memang diizinkan secara syar'i karena disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Seperti penggunaan madu, penggunaan habbatus sauda, Rukyah Dan yang semisalnya Ada sebab yang uh, dibenarkan secara ilmu medis Baik medis kedokteran ataupun medis tradisional Ya uh, Barakallahu fikum e, maka ini dibenarkan untuk dijadikan sebagai sebab. Tetapi kalau nggak disebutkan dalam syar'i ataupun secara ilmu kedokteran, maka itu telah menjadikan suatu sebab yang tidak diizinkan oleh Allah secara syar'i dan tidak bisa dibenarkan secara ilmu e, kedokteran. E, barakallahu fikum. E, dengan itu dia terjatuh pada syirik asghar. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Nah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata innar ruqa wat tamaima wat tila wat tiwalah syirkun di beberapa nuskh yang betul adalah atiwala. Nunnya pakai kas, uh, eh, taknya pakai kasrah, wawunya pakai fathah. Ada sebagian cetakan tertulis taknya pakai fathah, wawunya pakai sukun. Yang betul atiwala. Nah, syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Mana hadis ini bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ruqa ruqyah wat tamaim tamaim itu jamak daripada tamimah yaitu jimat wat tiwala tiwala itu adalah sesuatu yang digunakan oleh para tukang sihir untuk menjadikan seorang istri suka dan cinta kepada suaminya dan sebaliknya membuat sang suami cinta dan suka kepada istrinya. Ini akan dijelaskan nanti oleh penulis. Hadis ini diwacan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah menjelaskan perbuatan atau tiga jenis perbuatan ini adalah syirik. Loh, bagaimana rukyah kalau dinyatakan syirik? Akan datang penjelasannya insya Allah apa yang dimaksud dengan rukyah di dalam hadis ini. Nah, Yang dimaksud dengan ruqyah atau ar-ruqa yang disebutkan dalam hadis itu adalah apa yang ditafsirkan oleh penulis kata beliau hiya allati tusamma al-azaim nah hiya allati tusamma madza al-azaim wa khassa minhu dalil ma khala yang dimaksud ruqa di sini adalah yang sering disebut oleh orang dengan al-azaim azaim itu azimat yakni dalam bentuk eh, tulisan-tulisan uh, tertentu atau benda yang sudah diruqyah tetapi bukan dengan ruqyah yang syar'i i bukan dengan bentuk ruqyah yang syar'i. Telah datang beberapa bentuk dalil yang menunjukkan tentang bolehnya ruqyah selama ruqyah itu terlepas atau bersih dari unsur kesyirikan maka itu diperbolehkan. Dan Rasulullah telah mengizinkan hal itu. Jadi ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syariah ada ruqyah yang gair syariah Ruqyah yang syariah adalah ruqyah yang memenuhi syarat-syarat syar'i. Apa di antara syarat-syarat syar'i itu adalah pertama dia harus menggunakan bahasa yang bisa difahami. Terkhusus dari Al-Quran dan doa-doa dari As-Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, harus terbebas dari unsur kesyirikan walaupun dengan bahasa Arab tetapi juga harus ditambah dengan syarat berikutnya bebas dari kesyirikan. Dari syarat yang pertama yaitu dengan bahasa yang dimengerti terkhusus dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita tahu kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian pihak di dalam melakukan ruqyah. Ruqyah itu ada yang dalam bentuk langsung kepada orang yang menderita sakit atau kesurupan atau sihir atau al Nah, ataupun melalui perantara benda, misalkan e, air ataupun eh, tulisan-tulisan e, yang dikalungkan eh, e, di badan atau tulisan-tulisan yang dikalungkan pada benda tertentu yang sudah di e, baru atau nah benda-benda tertentu yang sudah dibacai padanya kalung tertentu ya ada tulisan dalam bentuk kertas kemudian dibungkus dikalungkan ada yang ditulis di kertas ya kemudian dimasukkan dicelupkan ke air airnya diminum ada dalam bentuk benda tertentu yang sudah dibacai-bacai sudah diruqyah. Ya. Kemudian dikalungkan kepada anak kecil atau orang yang sakit ataupun eh, yang lainnya. Kadang-kadang kita melihat kalau di pedesaan anak-anak kecil pakai kalung warna hitam kayak bantal kecil gitu ya. Apa nama itu? Iya jimat. Nah, itu kalau dibuka macam-macam isinya, tergantung kebiasaan daerah masing-masing. Nah, Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini masuk dalam golongan apa? Rukyah. Mengandung unsur rukyah. Tidak boleh dari hal ini semua kecuali dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi tadi. Nah, pada kita sering melihat dari beberapa orang yang dianggap alim menulis uh, barakallahu fikum tulisan-tulisan tertentu yang kemudian dicelupkan di air misalkan dengan bahasa Arab. Tetapi setelah dibuka, saya pernah saksikan itu beberapa kali, tulisan bahasa Arab yang tidak bisa difahami. Alif, alif, alif, alif, ba, ba, ba, sad, sad, la, apa gitu. Nah, kayak rumus-rumus tertentu. Yang mana rata-rata itu adalah hasil bisikan daripada jin atau syaitan. Yang dukun atau orang alim tadi bekerja sama dengan dengan jin tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW dalam hadis lain merinci jenis-jenis rukyah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan I'ribu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tampakkanlah atau tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara rukyah ruqyah kalian. Rasulullah menyatakan kepada sahabat untuk menunjukkan bagaimana rukyah yang ada di tengah-tengah sahabat. Karena di situ ternyata ada beberapa cara. Kemudian Rasulullah memberi bimbingan, boleh rukyah itu hukumnya selama rukyah tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan. Apa unsur kesyirikan? Mungkin saja dengan bahasa Arab tetapi isinya permohonan, permintaan tolong kepada jin atau dari Al-Qur'an murni tetapi caranya prosesnya mengandung kesyirikan akan diberi dia tulisan dari Al-Quran yang bisa dia taruh di kantongnya atau dia gantungkan di mobilnya atau pada anaknya tetapi proses untuk mendapatkan itu dia harus menyerahkan beberapa bentuk sesajen misalnya datangnya malam Jumat setelah sholat isya Jumatnya malam Jumat legi misalnya. Bawa ayam putih atau bawa telur ayam yang induknya putih. Nah. misalnya. Kemudian membawa misalkan susunan bunga, ada melati, ada kenanga, ada ini, ada itu yang disusun. Kenanganya sekian, melatinya sekian syaratnya. Ini sesajen. Ya, persyaratan ini. Yang nanti akan dipersembahkan untuk siapa? Yang meminta syarat itu. Siapa yang meminta syarat? Jinnya. Nah, lah ini sudah satu bentuk peribadatan. Satu bentuk sikap pengerendahan diri menuruti kemauan sang jin ya dalam rangka untuk mendapatkan keinginannya atau meraih apa yang dia keinginkan misalnya kesembuhan ya. atau hilang dari kesurupan, sembuh dari kesurupan, dari sihir. Nah, dia terpaksa melakukan hal itu. Oh, ini syarat ini. Nah. Dan berbagai macam syarat yang lainnya. Maka bentuk rukyah yang seperti ini adalah jenis rukyah yang dimaksud dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah menyatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Yang seperti ini. Ada rukyah yang boleh secara syar'i yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan dalam beberapa riwayat hadis. Bahwa rukyah itu boleh asal terlepas dari syarat-syarat ini atau apa? terlepas dari eh, pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan. Ada rukyah. Saya katakan tadi harus dengan bahasa yang dimengerti. Si orang alimnya ini yang pakai sorban membaca rukyah. Nggak jelas apa itu rukyah yang dibacakan. Nah, yang penting mulutnya komat kamit. Nah, tidak tahunya dia pakai bahasa kromo inggil yang nggak dimengerti. Ternyata isinya adalah mengandung pujian-pujian kepada jin. Misalkan iji pujian-pujian kepada ruh atau permohonan-permohonan kepada arwah. Maka harus dimengerti. Jadi kalau ada orang mau ngobatin nggak jelas, lihat aja ini orang kira-kira dari ahli sunnah atau bukan. Kalau meragukan, tanyakan Hah, Bapak yang dibaca, Pak. Gitu. Oh, enggak ini doa-doa. Boleh saya minta, Pak? Atau keraskan bacaannya. Nah, tolong dikeraskan bacaannya. Nah, ini penting. Nah, jenis rukyah yang seperti inilah yang difonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukyah yang syirik. Pembahasan lebih luas lagi tentang rukyah. Ya. bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, syarat-syaratnya, pelanggaran yang harus dihindari bisa dibaca di mana? Di majalah Syariah terbitan yang sekarang kebetulan judulnya tentang ruqyah. Nah. Nah, ini e, pembahasan kita pada hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah,